سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nuh berkata, Wahai kaumku, Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajal Allah idha jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun. Niscaya Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu dan memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui. Qala Rabbi inni da'utu qawmi wa nahara. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Dan sesungguhnya aku, setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka, dan menutupkan baju mereka ke wajah mereka, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. ثم إني دعوتهم جهارا Lalu sesungguhnya, aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, dia maha pengampun. يرسل السماء عليكم مدرارا Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Kemudian Allah akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan dengan pasti mengeluarkan kamu pada hari kiamat. والله جعل لكم الأرض بساطا Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, لتسلكوا منها سبلا فجاجا agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. ومكروا مكرا كبارا Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Dan mereka berkata, Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu, selain kehancuran.'